Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha. Ma ba'd kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Ringkasan Al-Fusul fi Suratul Rasul, halaman 13 perhatikan baik-baik. Setelah Rasulullah SAW berdakwah mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agama Islam di Mekah dengan berbagai macam rintangan, halangan, gangguan, cobaan, siksaan terhadap apa? segenap kaum muslimin. Eh, siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan semisalnya 6 dan terakhir kemarin apa yang terjadi? Terjadi pemboikotan. Banu Hashim sama Banu Muthalib diboikot sampai mereka mengasingkan selama 3 tahun. Diboikot oleh orang-orang apa? Orang-orang Quraisy tidak mau menikahkan dengan putri-putri mereka, tidak mau bayar dengan orang Banu Hashim, Banu Muthalib. Paham ya? Tidak mengajak bicara mereka. Pemboikotan yang sangat besar. Paham ya? Setelahnya ternyata Rasul diuji lagi. Kita lihat. Qala al muallifu asbahullah khurujun nabi ila Taif keluarnya Rasulullah SAW menuju ke Taif. Sebabnya kenapa kita lihat. Falamma nuqidat as-sahifatu. Ketika lembaran yang digantungkan di apa? Digantungkan di apa kemarin atap Ka'bah. Karena ada lembaran. Lembaran perjanjian yang dibikin oleh siapa? Orang kufar Quraisy. Mereka tidak mau menikahkan anak-anak mereka dengan putri-putri orang Banu Hashim atau Banu Muthalib. ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga Nah, tidak ada bicara mereka. Nah, ternyata kertas tadi itu, lembaran yang digantungkan di atap Ka'bah tadi, setelah di nah kalau dibatalkan, wafaqa maut Khadijah radhiyallahu anha. Bertepatan dengan apa? Meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maut Abi Thalib bertepatan juga dengan meninggalnya siapa? Abu Thalib, paman beliau. Abu Thalib, siapa namanya Abu Thalib? Abdu Manaf. Bayangkan. Jadi ketika dibatalkan perjanjian tadi itu yang ada di nah barakallahu fikum eh, digantungkan di atap Ka'bah tadi itu, ya, ada riwayat yang riwayatnya tidak sahihnya bahwasanya dimakan rakyat kemarin, paham ya? Setelah itu ternyata bertepatan dengan meninggalnya siapa? Khadijah dan Abu Talib. Padahal ini dua orang ini orang yang bisa dikatakan Rasulullah paling sayang. Rasulullah sayang sekali. Khadijah istri beliau, perjuangannya di awal-awal menerima wahyu siapa yang membela Rasulullah? Khadijah bintu Khuwailid. Sampai-sampai Rasulullah ketika itu mengatakan, "Zamiluni, zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Gemetaran, takut. Paham ya? Disadarkan, dikasih kabar gembira oleh Khadijah bintu Khuwailid, ternyata meninggal. Pamannya Abu Thalib pembelaannya luar biasa. Membela dakwah Rasulullah tapi nggak mau masuk Islam. Paham ya? Orang-orang kafir Quraisy segan kalau lewat Eh, Rasulullah lewat kemudian ada Abu Talib segan. Karena Abu Talib termasuk orang terpandang di tengah-tengah orang kafir Quraisy ya. Nah, tapi dalam keadaan seperti itu tidak memasuk Islam. Nah, saat itu meninggallah dua sosok ini ya. Khadijah bintu Khuwailid istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Talib yaitu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bainahuma salasa ayyam. Jarak antara keduanya cuma tiga hari aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana yang terjadi setelah meninggal dua-duanya. dal bala ala Rasulullah SAW. Akhirnya semakin parah gangguan rintangan yang ditimpakan kepada Rasulullah SAW. Karena nggak ada nggak ada lagi Abu Talib. Abu Talib kan selalu membela, ya enggak? Selalu membela kalau ada orang yang mau nyakitin dibela. Nah, dihalang-halang Abu Talib. Nah, ketika Abu Talib meninggal, Khadijah bintu Khalid juga meninggal. Nah, semakin apa dahsyat gangguan, rintangan, eh? cobaan kepada Rasulullah SAW min sufahai kaumih dari orang-orang bodohnya kaum kaum apa kaum Quraisy tersebut paham ya ya jadi diganggu terus wa akdamu alaih akdamu alaih sebutkan istara'u alaih mereka mulai berani mulai lansang mereka berani mengganggu Rasulullah karena Abu Talib sudah enggak ada paham ya kan mereka segan dengan Abu Talib mereka ya nah setelah Abu Talib meninggal mulailah mereka apa istara'u alaih mulai lansang berani ganggu Fa Rasulullah sallallahu alaihi Taif kemudian Rasulullah pergi ke Taif. Mencari apa? Likai yu'u wa yang suruh ala qaumi. Agar penduduk Taif itu menolong Rasulullah, melindungi Rasulullah atas kaumnya. masih atas kejahatan kaumnya itu loh. Kan jahat orang Quraisy saat itu. Ingin membunuh Rasulullah, ingin menghancurkan eh, dakwah Islam. Wa yamna'u minhum, tapi ternyata malah mereka menghalang-halangi. Jadi ketika Rasulullah pergi ke Taif mencari bantuan, agar mereka melindungi Rasulullah dan menolong Rasulullah ter, uh, atas kejahatan kaumnya, mereka malah menghalang-halangi. Paham ya? Mereka menghalang-halangi, enggak mau menerima enam tawaran Rasulullah SAW. Wada'ahum ilallah. Akhirnya Rasulullah pun tetap berdakwah. Berdakwah mendakwai mereka untuk diajak kepada jalan Allah Taala. Falam yudibu, enggak mau mereka, enggak mau menerima dakwahnya ila syai'in minal na minal ladzi talab. Maksudnya tidak mau menerima apa yang diminta Rasulullah SAW. Adauhu adan azimah Mereka malah justru mengganggu dengan gangguan yang besar. Lam yanal minhu qaumuh aktsar mimma nalu minhu. Yang tidak pernah apa? Na'am barakallahu fi dijumpai pada kaumnya melebihi dari apa yang mereka jumpai. Lebih dahsyat gangguannya ya. Kita lihat dikit lagi. anhum akhirnya Rasulullah kembali eh, kembali meninggalkan mereka wadah dakhala Makkah fi jiwaril Mut'im bin Adi. Rasulullah langsung masuk ke Makkah lagi. Nah barakallahu fikum fi jiwaril Mut'im yaitu bertetanggaan, maksudnya berdekatan dengan apa Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf wa ja'ala yad'u ila azza wa Mulailah Rasulullah berdakwah, mengajak untuk masuk Islam. Fa aslamat Tufail bin Amr ad-Dausi masyaallah. Ternyata ada yang masuk Islam. Tufail bin Amr ad dawsi masuk Islam ini termasuk sahabat yang mulia yang digelar digelari dengan apa? Dunur. Digelari dengan dunur, orang yang memiliki cahaya. Karena apa? Karena nabarakallahu fikum nam cemetnya atau tamboknya itu apa? Itu mengeluarkan cahaya. Paham ya? Digelar dengan dinur, bukan dunoren ya. Kalau dunoren usulnya oh, afan ya, dunurain tapi ini dinur. Eh, orang yang memiliki cahaya. Kita lihat nanti. wada'alahu Rasulullah sallallahu an jaalallahu lahu ayah. Akhirnya Rasulullah mendoakan kepada siapa Tufail bin Amr Ad-Dausi agar Allah telah menjadikan pada dia itu ada suatu tanda, bukti menerima dakwahnya bayangkan. Akhirnya apa? Faja'alallahu fi wajhi nuran. Saat itu awal mulanya Allah taala menjadikan di wajahnya itu bercahaya wajahnya. Bercahaya, bersinar gitu ya. Tapi ternyata Tufail eh Tufail bin Amr ini takut. Faqala ya Rasulullah, akhsha an yaqulu hadza muslah. Ya Rasulullah, aku khawatir kalau seandainya mereka orang-orang musyrikun akan mengatakan hadza muslah, muslah bahwa itu uqubah wa tangkil. Paham ya? Mereka akan mengatakan, "Wah, ini berarti hukuman dari Allah." Mereka ta apa? Tufail bin Amr takut, takut kalau nanti kaumnya orang-orang musyrikun akan mengatakan, "Oh, ini hukuman dari Allah." Loh. Karena wajahnya kan bersinar. Eh, wajahnya ada cahayanya. Nah, akhirnya apa? Fada'alahu akhirnya Rasulullah mendoakan lagi pasar nur fi sautih. Akhirnya apa? Cahaya tersebut na'am barakallahu fikum dipindahkan ada pada semetinya atau cambuknya. Nah, seperti itu. Fahuwal ma'ruf bidin nur yang mana Tufail bin Amr ini termasuk faedah ya. Tufail bin Amr Ad-Dausi beliau dikenal bin nur, orang yang memiliki apa? Yang memiliki cahaya. Naam. Wada'a Tufail qauma ila Allah. Akhirnya Tufail bin Amr Ad-Dausi berdakwah, mendakwai kaumnya, mengajak menuju kepada jalan Allah, masuk Islam maksudnya. Fa aslama ba'dhum, sebagian mereka akhirnya masuk Islam wa aqama fi biladih dan akhirnya apa? menegakkan dakwah di negerinya. Falamma fatahallahu ala rasuli Khaybar, kemudian tatkala Allah Taala berikan kemenangan terhadap rasulnya itu pada perang Khaybar, qadima bihim fi nahwin min samanina baita. Rasulullah mendatangi mereka saat itu kurang lebihnya 80 kakak, 80 rumah di situ. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Itu kesimpulannya ketika Rasulullah SAW ditinggal Na'am barakallahu fikum mati siapa tadi? Abu Talib dan juga istri beliau Khadijah. Rasulullah sedih. Nanti ada hiburan. Hiburan ini kita baca pada pertemuan yang akan datang. Yaitu apa? Al-Isra wal Mi'raj. Nasallahu SAW salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin.